بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Ikhwani fillah Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada bab al-i'tika dari kitab siam telah disebutkan makna i'tikaf secara bahasa adalah al-iqamah ala syai' berada pada sesuatu Jalla Salam Adapun secara istilah Iktikaf adalah Luzumul Masjid Luzumul Masjid Litafarruq bil ibadah Berada di masjid untuk konsentrasi mencurahkan seluruh waktu dalam rangka beribadah Ketika sesungguhnya maksudnya adalah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang beribadah, seorang iktikaf sementara dia meninggalkan urusan duniawiyah dan mencurahkan seluruh waktunya demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. karenanya dalam iktikaf ini terlarang perkara-perkara yang itu mubah bagi orang yang tidak beriktikaf Ibn Al-Qayyim rahimahullah mendefinisikan atau menyebutkan kalimat definisi lain yang menggambarkan tentang hakikat iktikaf ini yaitu beliau menyatakan al-iktikaf iktikaf adalah qat'ul ala'iq anil khala'iq li khidmatir al-khaliq qat'ul ala'iq ia putuskan hubungan Tul alaik ia memutuskan hubungan dengan manusia. Ini tentunya selama etika. Lihidmati al khalik Dalam rangka untuk berkhidmat ta'ah ibadah kepada al khalik meninggalkan sementara pergaulan dunia luar. Dia tinggalkan bisnisnya. Dia tinggalkan pekerjaannya. Dia tinggalkan kepentingan-kepentingannya. Demi dalam rangka berkonsentrasi mencurahkan dirinya dan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala di hari-hari atau di malam-malam dia beriktikaf. Pada pertemuan yang lalu telah disebutkan syarat daripada iktikaf yaitu adalah niat syaratnya dia haruslah di masjid. Nah. Dan bagi perempuan ada syarat tambahan yaitu apa? Izin dari suami. Kalau dia seorang istri. Dan Yang kedua terhindar daripada fitnah. Hmm. Kemudian telah disampaikan pula beberapa perkara yang ini khilaf para ulama. Apakah iktikaf itu harus pada bulan Ramadan? telah disampaikan perkara ini. Demikian pula apakah iktikaf harus disyaratkan padanya as-sawm. Ini pun telah diterangkan. Kemudian berapakah batasan minimal waktu lamanya seseorang beriktikaf yang artinya apakah harus 10 hari nah, bolehkah semalam saja maka ini semuanya terjawab dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alimah Imam Al-Bukhari dan Muslim nah hadis Umar bin Khattab mana beliau Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kemudian mengatakan inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram dulu aku pernah bernazar di masa jahiliyah untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab aufi binazarik tunaikanlah nazarku fa'takafa lailatan maka kemudian beliau sallallahu eh, radhiyallahu anhu Umar beriktikaf semalam. Maka hadis ini dalil beberapa permasalahan. Yang pertama apa? Jika seseorang bernazar iktikaf berarti iktikaf hukumnya apa? wajib. Karena dia bernazar dan menunaikan nazar itu wajib. Maka nah, tergantung niatnya berapa hari. Nah, dan seterusnya. Kemudian ini juga dalil bahwasannya tidak disyaratkan iktikaf itu harus di bulan Ramadan. Karena Umar tidak menyebutkan dan Rasulullah ketika dalam jawabannya pun tidak menyebutkan, hanya mengatakan tunaikan hazar kalau seandainya harus padanya di bulan Ramadan maka tentunya Rasulullah mengingatkan dan ini juga dalil bahwasannya tidak harus padanya as-saum yakni tidak disyaratkan orang yang iktikaf itu harus sedang berpuasa karena Rasulullah tidak menyebutkan. Dan ini juga dalil dari ikhtilat para ulama tentang masa, waktu atau jumlah hari lamanya etika. Kali di sini Umar eh, bernadar semalam maka ini dalil bahwasannya satu malam seseorang beriktikaf dengan terpenuhi syarat-syaratnya maka sah. Nah, jika dia terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak melakukan pembatal pembatal. Dan tentunya sebagaimana telah disebut bahwasanya dalam perkara ini masalah khilafi Kemudian perkara berikutnya terkait dengan al-i'tikaf adalah pembatal pembatal i'tikaf. pembatal-pembatal iktikaf ada dua secara global. Yang pertama adalah al-khuruj min al-masjid atau min al-mu'takaf min mu'takaf min mu'takifihi keluar dari masjid dia iktikaf min ghairi udhr min ghairi udhrin syar'i keluar dari masjid di mana dia beriktikaf tanpa udhur syar'i dan bukan untuk sebuah kepentingan yang mendesak dan bukan untuk kepentingan kebutuhan yang mendesak maka bagi seorang yang beriktikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali kebutuhan yang mendesak secara syar'i yang terkait dengan ibadah yang terkait dengan ibadah misalnya dia berwudhu, misalnya dia etika di masjid ini ternyata airnya habis air wudhu atau apa eh, air di masjid di mana dia etikab habis misalnya ada kendala sesuatu nah perannya mati nah, dia butuh berwudhu di luar masjid maka yang seperti ini apa boleh nah. nah. atau dia mengalami janabah kemudian dia butuh mandi tentunya ya kan untuk salat maka dia kalau ternyata air di, di masjid yang dia iktikaf di sana ada kendala, tidak bisa dia mandi di sana karena sesuatu hal kerusakan misalnya. Maka dia pulang ke rumahnya untuk mandi janabah, maka ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua dari pembatal i'tikaf adalah al-jima. Pembatal i'tikaf yang kedua adalah al-jima hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid wala tubashiruhun dan janganlah kalian lakukan hubungan suami istri dengan istri-istri kalian wa antum dalam keadaan kalian akifuna fil masajid kalian sedang iktikaf di masjid. Maka ini dalil dari Al-Qur'an. <clears throat> Orang yang iktikaf dilarang untuk al-jima. Larangan ini jika dilanggar berarti itu adalah sebagai pembatal. Maka ini dua perkara pembatal e3, yaitu keluar tanpa udur syar'i dan tanpa kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak terkait ibadah bagaimana tadi disebutkan berwuduk ke atau mandi janabah sementara di masjid tidak ada air misal atau kebutuhan mendesak duniawiyah dia ya, mau sahur dia ya, mau sahur dan ternyata tidak ada di masjid nah tidak ada di masjid maka boleh dia keluar untuk membeli nah baik dia duduk Eh, untuk membeli kemudian dia bawa masuk ke masjid dikonsumsi. Nah bagaimana kalau misalnya pengurus masjid tidak mengizinkan orang untuk makan di masjid, tidak boleh sahur di masjid? Nah, maka kata para ulama kita tanya dulu semasa kita di Madinah karena Masjid Nabawi tidak boleh di, di dalamnya untuk makan mengkonsumsi nasi. Nah, maka boleh dia makan di mana dia membeli di warung dalam keadaan etika dan kita biasa melakukan itu dengan fatwa para ulama. Selesai makan, balik ke masjid dan terus setiap malam etika demikian iktikaf waktu sahur bangun keluar warung makan baik ketika di Madinah ataupun ketika di Mekah. Dan ini adalah yang dimaksud dengan kebutuhan mendesak duniawiyah. Paham ya? Mau buang air, buang air kecil atau buang air besar. Sementara di masjid yang dia ada kendala WC-nya misalnya rusak, maka dia pergi keluar masjid mencari WC yang terdekat yang bisa dia manfaatkan rumahnya kah ketika memang rumah yang terdekat atau di masjid yang lain kah yang di situ ada kamar mandinya atau di WC umum pom bensin selesai hajatnya dia kembali dia kembali untuk kepentingan selain ini maka tidak diperbolehkan mengantar jenazah bolehkah tidak boleh nah mengunjungi orang sakit tidak boleh menghadiri undangan apa misalnya buka bersama tidak boleh. Nah, karena ini bukan kepentingan yang mendesak. Terus yang terlarang dan kemudian dari pembatalnya adalah yang tadi disebut aljima. jima Maka jika orang yang melakukan ini Berdosakah? Tidak berdosa tetapi batal iktikafnya kalau dia melakukan dengan istrinya. Nah, dia pulang ke rumahnya misalnya untuk sahur atau untuk kepentingan sesuatu ternyata kemudian apa menginginkan hubungan suami istri kemudian dia melakukannya maka batal iktikafnya nah Berikutnya adalah hal-hal yang diperbolehkan. Bagi orang yang beretika. Tadi telah disinggung. Boleh bagi dia yang itu adalah hajah dan darurat. Yang pertama boleh bagi dia keluar masjid untuk kebutuhan yang memang mendesak dari kebutuhan ibadah yang terkait dengan ibadahnya seperti al wudhu tadi mandi janabah atau terkait dengan kebutuhan dia sehari-hari selain ibadah yaitu makan, minum. Ketika dia tidak mendapatkannya di dalam masjid. Dia tidak mendapatkannya dan tidak ada orang yang mungkin bisa mengantarkannya. Kemudian yang diperbolehkan juga yang kedua adalah melakukan perkara mubah. Bagaimana perkara mubah misalnya? Yaitu seseorang menjenguk dia misal. Istrinya mengantarkan makanan. dia masuk di dalam masjid kemudian dia mengantar. Nah, mengantar ini sampai pintu masjid ini perkara mubah dan tidak mengapa. Tetapi sampai batas pagar masjid sampai batas masjid yaitu pagar masjid sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh pula bagi orang i'tikaf untuk dijenguk dikunjungi istrinya mengunjungi dia anaknya mengunjungi dia sekedar ingin bertemu, berbicara atau mengantarkan sesuatu ini tidak mengapa. Nah, berdua dengan istrinya. Nah, boleh, tidak mengapa. Yang penting tidak melakukan perkara yang itu adalah syahwat. Berdua dia berbicara dengan istrinya, maka tidak mengapa. sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya ketika beriktikaf tersebut di dalam riwayat bahwasanya Sofiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid ketika Rasul sedang iktikaf Kemudian fatahaddatsa indahu sa'atan tsumma qamat tanqalib. Berbicara berdua bersama Rasulullah ber, berbicara berdua. Nah. Kemudian kembali dan Rasulullah mengantarnya sampai apa? pintu masjid Kemudian juga diperbolehkan bagi orang etikab berwudu di masjid. Nah, ini masjid yang memang selama tidak apa namanya mengotori masjid itu. Kalau di sini atau di sekarang di negeri kita rata-rata masjid ada tempat wudhunya nah. tapi di masa dulu masjid tidak ada tempat untuk berwudhu di zaman Nabi maka dibawakan kepada Nabi air nah, di dalam masjid kemudian beliau berwudhu secukupnya dan ini tidak mengapa nah selama tidak mengotori masjid tetap menjaga kebersihan dan ini terkait dengan tentunya tidak bermudarat kepada penghuni masjid yang lainnya. Nah, boleh pula ketika beriktikaf kalau secara hukum ini boleh orang yang beriktikaf membawa kemahnya untuk kemudian dia memasangnya kemudian dia menyepi sendiri tidak berhubungan dengan yang lainnya kecuali sholatul jamaah dulu Rasul ketika iktikaf itu membawa kemah karena memang tujuan iktikaf sekali lagi memutuskan hubungan dengan manusia tidak ketemu manusia sampai-sampai di dalam masjid Rasulullah ketika hendak iktikaf membawa kemah dan dipasang di dalam masjid. Nah, dan beriktikaf di dalam masjid di dalam kemah itu duduk betul-betul tidak berhubungan dengan siapapun kecuali sholat jamaah keluar dari kemahnya sholat ber jamaah. Dan demikian pula dilakukan ketika istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak beriktikaf, mereka membawa kemah dan memasangnya. Tetapi perlu diketahui kondisi sekarang tentunya berbeda dengan apa kondisi dulu. Dan kemudian perlu diketahui kalau masjid itu kecil, tentunya masang kemah ini akan mengganggu masjid seperti ini kemudian antum eh, apa nyewa tenda kemudian masing-masing yang etikap 10 orang masing-masing bawa tenda sendiri-sendiri nah akhirnya tidak lagi eh, apa membawa masalah justru akan bermudarat bagi yang lain kalau hukum syar'inya maka boleh dan ini yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semuanya ini sekali lagi kembali jika tidak bermudarat terhadap yang lainnya dan tidak bermudarat terhadap pelaksanaan ibadah dan sholat al-jamaah. Dan diperbolehkan pula bagi seorang etikaf untuk membawa perbekalan kebutuhan dia ketika membawa apa misalnya selimut untuk tidur, bawa bantal, tidak masalah. Nah, tidak masalah. Bawa apa? Tempat tidur artinya bukan dipan ya yang dibawa, tapi ya ini alas untuk tidur yang bisa diringkas simpel sedemikian rupa tidak mengapa hal ini sebagaimana tersebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim nah hadis Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan lamma sabihat naqalna mata'ana ketika malam ke-20 yakni setelah selesai dari iktikaf naqalna mata'ana kami pun memindahkan barang-barang perlengkapan kami yang kami bawa ketika etika. Nah, ini isyarat bahwasanya para sahabat ketika etika membawa mata perlengkapan peralatan sehingga ini diperbolehkan. Dan kita dulu di Medina Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram di Mekkah biasa etikaf dan diizinkan bawa selimut, bawa bantal, nah, bawa termos. Nah, untuk kepentingan secukupnya bagi etika. Nah, diperiksa bawa apa saja. Boleh bawa selimut, bantal. Nah, diperbolehkan untuk membawa yang demikian dari sesuatu yang tidak mengganggu. Yang intinya tentunya masing-masing yang membawa peralatan ini menjaga peralatannya agar tidak mengganggu orang lain yang ada di masjid dan tidak mengganggu ketika terjadi pelaksanaan salat al-jamaah. Kalau misalnya seluruh masjid ini penuh dengan orang iktikaf, masing-masingnya bawa selimut, bawa segala macam. Ketika waktu salat jamaah tentunya harus di pinggirkan, ditata rapi sehingga tidak mengganggu orang yang salat berjamaah dan menjaga masing-masingnya berusaha dan bertanggung jawab menjaga kebersihan masjid. Nah, Kemudian bolehkah seseorang yang haid atau sebelumnya bolehkah seseorang yang istihadah untuk etika Maka kembali kepada permasalahan tadi. Perempuan bolehkah etika Maka jawabnya boleh dengan apa? Dua syarat. Syarat pertama izin dari suami Syarat yang kedua, tidak ada fitnah. Kemudian bagi orang yang istihadah karena terkait dengan darah tentunya dia harus menjaga apa namanya darahnya agar tidak kemudian tercecer mengotori masjid karena itu adalah najis. <clears throat> Berikutnya bagaimana orang yang haid Bolehkah orang yang haid untuk tiga Maka permasalahan ini kembali kepada khilaf dua perkara. Pertama, khilaf tentang bolehkah perempuan yang haid berada di masjid. Nah, ini sudah lewat pembahasannya dalam bab apa? Al-haid dalam kitab At-Tahar. Maka qaulus sahih tidak boleh perempuan yang haid Eh, menetap di masjid sebagaimana orang yang junub tidak boleh menetap di masjid wala abiri wala abiri sabilin eh, apa ayatnya wala junuban illa abiri sabilin tidak boleh orang yang junub kecuali sekedar lewat ayat ini menjelaskan dua perkara yang saling terkait. Salat orang yang junub tidak boleh salat dan tidak boleh pula berada di masjid. Nah, karena ini makna abir sekedar lewat. Kalau diartikan cuman tidak boleh salat, tidak ada manfaatnya. Makna lewat, karena lewat itu adalah berbicara tentang apa tempat. Sehingga orang yang junub tidak boleh salat di masjid tidak boleh pula berada di masjid. Boleh bagi dia hanya sekedar lewat. <clears throat> nah, demikian pula orang yang haid. Inilah wahilul masjid haid. Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid. Dan karenanya ketika Aisyah diperintahkan untuk mengambil sesuatu. Ketika Rasulullah sedang di masjid. Kemudian Rasulullah meminta kepada Aisyah tolong ambilkan humroh namanya. Nah, itu secari kain seperti ini tengahnya. Nah, tolong ambilkan humroh bawakan kepadaku. Kata Aisyah mengelak eh, atau menolak perintah Rasul dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, menyebutkan uzurnya Rasulullah ini haidun. Aku sedang haid. Maka apa kata Rasul? Inna haidatuki laisat biyadaiki. Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Ya. Paham maksud? Cukup dengan tanganmu serahkan ke aku. Selesai. Nah, karena haidmu itu bukan pada tanganmu. Kalau seandainya haid itu boleh di dalam masjid orang yang haid, niscaya Aisyah tidak perlu menjawab dengan jawaban seperti ini. Sehingga ini perkara maka karenanya ini perkara yang masyhur di kalangan apa? sahabat. Perempuan yang haid tidak boleh di masjid, karenanya Aisyah menjawab radhiyallahu anha dengan jawaban seperti ini, aku ini haid. Kalau haid itu bukan penghalang masuk masjid, tidak perlu Aisyah mengatakan demikian. Dan Rasulullah akan menjawab tidak apa-apa perempuan haid itu ada di masjid. Tapi Rasulullah menyatakan tanganmu. Ini masjid, ini kamar Rasulullah. Saya dipahami rumah rumah Rasulullah itu mepet dengan masjid, kamarnya itu apa menghadap ke pintu uh, masjid kadang-kadang Rasulullah sedang di masjid sisiran. Aisyah di kamarnya, Rasulullah di masjid dan tinggal menjulurkan kepalanya kemudian Aisyah menyisir. Aisyah di kamarnya, Rasulullah di masjid. Maka demikianlah apa kata Rasulullah inna haidatuki laisat bi yadik haidmu itu tidak di tanganmu artinya cukup dengan tanganmu engkau serahkan mas, tanganmu yang masuk masjid ini tidak mengapa. Bukan kamu yang masuk dan duduk di masjid. Maka dengan ini berarti perempuan yang haid tidak boleh berada di masjid untuk apa taklim misalnya dan juga untuk iktikaf. Maka sementara sabar kebetulan tidak bisa uh, iktikaf dan apa kembali kepada permasalahan pertama itu tadi apakah orang yang haid boleh berada di masjid dan juga kembali kepada permasalahan yang kedua adalah apakah orang iktikaf itu disyaratkan saum ya kan bagi yang mensyaratkan iktikaf itu harus saum maka orang yang haid boleh enggak iktikaf? Eh, Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena orang haid tidak boleh puasa. Barakallahu fiikum. Tetapi kalau kalau sahih bahwasanya puasa itu bukan syarat iktikaf. Tetapi orang yang haid tidak boleh iktikaf terkait dengan apa? Tadi kalau sahih bahwasanya tidak boleh berada di masjid. Nah. Kemudian adab bagi seorang yang al-i'tikaf. Orang yang beriktikaf disyariatkan Disunnahkan Disyariatkan Untuk menyibukkan diri Sepenuh-penuh waktunya betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan salat, ketika malam dengan qiyamul lail, ketika siang atau pagi dengan salat duha. Ya, ini menyibukkan dengan ketika pagi dengan salat duha menyibukkan dengan ibadah atau dengan qiraatul Quran atau dengan apa zikir doa bolehkah orang yang etikaf mengajar dan belajar juga khilaf di karangan ulama qaulus sahih tidak mengapa dan termasuk ibadah karena talabul ilmi juga termasuk ibadah syariah maka disyariatkan juga diperbolehkan apa e, untuk belajar dan mengajar. Dan kita dulu semasa di belajar di sana sama para asatidah yang pernah belajar di Medina setiap apa 20 hari Ramadan atau 10 hari terakhir ketika kita punya kesempatan biasanya kita di 10 hari terakhir iktikaf di Mekkah sama Ustaz Ruwaifi di Masjid Ustaz Koma dan kita belajar setiap akhir Ramadan dengan Syekh Al-Utsaimin dan kita bertemu di situ Syekh Al-Utsaimin setiap uh, pertengahan Ramadan membuka majelis di Masjidil Haram dan tidak diingatkan oleh para masyai untuk bagian etikap jangan belajar karena tidak ada larangan dan dia juga termasuk ibadah syariah. Nah, maka kalau sahih tidak mengapa bagi orang iktikaf belajar dengan dia membaca buku yang buku din agama yang dia beli belum sempat dia baca dimanfaatkan waktu ketika ketika atau dia mendengarkan muhadharah yang dia rekam kalau sekarang dengan HP-nya di HP-nya atau ini sarana-sarana lainnya untuk mendengarkan dan membaca ilmu atau mengadakan kajian di masjid bagi yang iktikaf mengajar atau mendengar kajian insya Allah ini tidak mengapa yang terpenting daripada ibadah semua itu kata Syekh bin Bas dia melakukan ibadah yang paling bermanfaat untuk kebaikan hatinya mana yang paling bisa menguatkan iman dan apa membenahi hatinya. Ini yang paling diutamakan. Kalau yang paling bermanfaat bagi hatinya, pembersihan jiwanya adalah qiraatul Quran, maka dia maksimalkan untuk qiraatul Quran. Dan yang, kalau ternyata yang lebih bermanfaat bagi dia membaca talabul ilmi, mengambil faedah-faedah ilmiah dari buku yang dia baca atau mahadharah yang dia dengarkan, maka tidak mengapa. Yang terpenting dia memilih mana yang paling bermanfaat bagi hati. Dan iktikaf sekali lagi sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Qayyim menggambarkan inilah hakikat iktikaf. Apa? Qat'u al-ala'iq anil khala'iq. Dia putus hubungan dengan makhluk sementara dia itikaf dia putus hubungan dengan manusia li khidmatil khaliq dalam rangka untuk berkhidmat kepada al khaliq nah. dan hikmah iktikaf adalah agar diharapkan dengan iktikaf dia mendapatkan malam Lailatul Qadar jika dia itikaf 10 hari terakhir, insya Allah tidak luput dari dia malam Lailatul Qadar. Dan juga hikmah lain daripada itikaf bahwasannya manusia ada hal-hal yang merusak manusia jika dilakukan berlebihan. Tidur berlebihan ini akan merusak hati manusia keimanan nah, maka disyariatkan qiyamul lain. kemudian makan berlebihan ini akan merusak hati manusia keimanan maka disyariatkan apa asau demikian juga berkumpul dengan manusia berlebihan banyak-banyak ngumpul dengan manusia apalagi ngumpul yang itu perkara yang sia-sia ini pun akan mengganggu biasanya berpengaruh kepada apa keimanannya maka disyariatkan padanya al-i'tikaf butuh waktu dia menyepi dari manusia untuk mengembalikan keadaan hatinya bukan berarti berkumpul dengan manusia itu terlarang diperbolehkan berkumpul dengan manusia karena ini selama tidak dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan dalam rangka kebaikan dalam makna firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa hendaklah kalian saling tolong menolong tolong menolong ini berarti dia berkumpul dan tetapi dalam rangka apa albir wat taqwa wala ta'awanu dan jangan kalian tolong menolong berarti di situ dia berkumpul jangan berkumpul tolong menolong alal ismi wal udwan dalam rangka dosa dan permusuhan terakhir muallif rahimahullah menyebutkan hadis Eh, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid dalam pembahasan yang ini adalah kitab siam dan pembahasan i'tikaf la tusaddur rihal illa ila salasati al masajid tidak boleh mempersiapkan perbekalan untuk safar bepergian kecuali bepergian di tiga masjid apa maksud makna hadis ini dan apa kaitannya dengan al-i'tikaf bahwasannya makna hadis ini seseorang tidak boleh safar ke menuju masjid di daerah lain karena menganggap masjid itu mempunyai keutamaan afdaliyah kecuali tiga masjid yaitu masjid hadza masjid masjid Nabawi Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa ini boleh seseorang safar dari negerinya safar ke Madinah untuk ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram di Makkah atau ke Masjidil Aqsa di apa Palestina. Di tempat yang lain tidak boleh seseorang safar untuk apa menuju masjid ibadah di sana. Misalnya Nah, mau sholat id, oh mau ke masjid sana saja, sholat id di Jember. Ada lah ya Nah, mau sholat Jumat ke Jember misalnya, atau ke masjid mana di Jakarta, Istiqlal. Ini tidak boleh dan ini makna larangan la tusaddu arrihal. Mau apa lagi sholat dia safar untuk kekuburan wali fulan ini pun terlebih-lebih diharamkan atau safar menganggap ada keutamaan ke gunung ini nah ke gunung ini ya pergi ke Jogja atau ke Malang ke gunung apa di situ eh? gunung Kawi atau pergi ke gunung Bromo safar nah, dalam rangka ta'abbud atau menganggap keramatnya berkahnya tempat itu maka ini tidak diperbolehkan. Kalau dia ke, ke tempat lain karena dalam rangka belajar, maka ini tidak mengapa. Karena dalam rangka silaturahmi, tidak mengapa. Dalam rangka ibadah-ibadah yang dia membutuhkan padanya safar, maka tidak mengapa. Silaturahmi, talabul ilmi, belajar ke tempat-tempat eh, nah, yang menuntut dia safar maka tidak mengapa tetapi semata-mata sholat di masjid sana dia safar maka tidak dibenarkan termasuk juga etika dia pergi kemana misalnya ke Jakarta ke Masjid Istiqlal mau iktikaf di sana maka ini tidak diperbolehkan boleh dia safar dari negerinya menuju masjid untuk iktikaf di mana tiga masjid ini makna daripada hadis. Wallahu taala alamu bisawab. Dengan ini selesai pembahasan kita dan afwan di Ramadan ini apa jadwal kajian demikian karena memang kurang konsentrasi mengajar di waktu Ramadan. <clears throat> Wallahu a'lam bisawab. Kebenaran itu datang dari Allah, keliru salahnya itu adalah keliruan